Alhamdulillah Untuk keberkahan pertemuan kita Singkat saya untuk membuka dengan membaca surah Al rahman Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Amin بسم الله الرحمن يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغى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 semua yang kita miliki itu semua tidak ada artinya jika tidak menjadi amal soleh. Semua kehebatan kita, apapun, harta, dudukan, itu semua sementara. Dan kalau itu tidak menjadi sarana amal soleh, hanya sia-sia. Silahkan seorang berbangga-bangga dengan harta, dengan jabatan, dengan kehebatan apapun. Itu semua dari Allah. Ada seseorang menjadi direktur itu bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya. Banyak yang lebih hebat daripada dia. Itu semua karena sih yang Allah butuhkan Maka tidak boleh seseorang merasa tinggi dengan apa yang dia miliki. Dan semua itu yang dia miliki titipan Allah SWT itu amanah karena itu amanah maka dari kiamat ada pertanggung jawabannya kata Allah dalam Al-Quran summa latus'alunna yawma idhin anin na'im di sini ada lam lam taukid dan nun nun taukid latus'alun dua kali Allah mengulang ini. kenapa pasti pasti dan pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban dan semakin banyak nikmat yang didapatkan semakin lama dia diproses di alam di alam akhirat oleh karena itu yadkhulul fuqara qabla al-aghniya bi arba'in khalifah orang miskin karena lebih kecil kenikmatan yang didapatkan masuk surga lebih dahulu daripada orang yang kaya 40 tahun di arba'ina khalifah para sahabat yang kaya-kaya bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah gimana kenapa kot amfakna kot sedapna kami telah berinfak kami telah bersedekah kenapa kami kok masuk lebih akhir daripada yang miskin Rasulullah menjelaskan amal fukara ada pun yang miskin miskin lama husiba sholat setelah dihisap sholatnya puasanya siam semua ibadahnya dihisap oleh Allah lalu kemudian ditanya aina malu mana hartamu dia menjawab apa dia ya. aku nggak punya aku miskin ketika ternyata baik semua amal solehnya amal ibadahnya dia tidak punya harta maka langsung sudah masuk Adapun yang punya kelebihan dunia, kelebihan nikmat. Dalika summa yas'aluna yawma idzin na'im. Kelebihan kedudukan. Kalau tanya setelah dihisap salatnya bagus, puasanya bagus, semua ibadah bagus. Kalau tanya hartanya, dari mana kau dapat? Setelah ketahuan dapatnya halal, Kalau tanya lagi, kemana saja kau habiskan? rinci, detail. Ini audit. Langsung diaudit oleh Allah sudah. Kalau langsung diinfakkan 5 miliar bangun masjid, 5 miliar bantu fakir miskin. Cepat. Tapi kalau dia punya 5 miliar disimpan-simpan beli peniti, beli kaos kaki, beli baju pak ada hisapnya dari kita semua itu ada isap. maka jangan merasa hebat jangan merasa tinggi kita harus berendah kepada Allah sementara siapa yang punya kesombongan sebesar antum saja tidak akan masuk surga kata Rasulullah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala min kibr tidak mungkin surga seorang yang di hatinya ada kesombongan sekalipun secara aku makanya kalau kita ada tiba waktu sholat segera merendah jangan seperti orang yang tidak dibutuhkan Allah seakan-akan Allah butuh kepada berlambat-lambat sok jual mahal kepada Allah seakan-akan Allah yang butuh dulu kisah-kisah para sahabat. Mereka itu kalau mendengar waktu sholat, mereka menunggu sholat. Belum pernah terjadi di zaman Rasulullah ada seorang terlambat takbiratul ihram. Makanya zaman Rasulullah belum pernah terjadi ada jamaah kedua, jamaah ketiga, belum pernah. Karena itu para ulama ketika membincangkan tentang apakah boleh sholat berjamaah di masjid sesudah jemaah pertama selesai. Itu ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Kalau mazhab Hanafi tidak boleh. Artinya tidak. Tidak ada itu jemaah dulu Karena belum bekerja. Mazhab Syafi'i saja dibolehkan. Karena banyak mazhab Syafi'i yang terlambat salatnya. sangat luar biasa. Kesungguhan, ketawaduan kepada Allah, kerendahan hati. Dulu di zaman Rasulullah SAW, kalau mereka mendengar ada majlis taklim, majlis ilmu, mereka datang merapat, langsung lutut ketemu lutut. Menunggu. Sudah siap, talaki. Perhatikan kebutuhan terhadap ilmu Allah. Sekarang banyak orang kalau ilmu Allah tidak butuh. Kalau yang bunuhnya ngejar Bapak Ibu tak? tempat yang paling jauh apa coba saya minta jawabannya apa tempat yang paling jauh tempat yang paling jauh adalah masjid dan majlis taklim itu tempat paling jauh banyak orang sanggup belajar ke Eropa untuk urusan dunia ke Amerika masya Allah tapi kalau masih masjid tidak datang saking jauhnya itu masjid majlis taklim tidak datang それがいろんなところでさmengejar dunia datang sampai ke luar negeri datang ke masjid tidak datang kenapa jauh tuh masjid sampai seperti itu mereka masih jauh Majlis ilmu Allah seringkali dianggap tidak penting banyak orang bertanya kepada kawannya tentang alamat mau pergi mana mau pergi ke veteran tidak tahu alamat turun sebelah sini tanya pak kemana pak oh sebelah sana tanya sana oh belok kanan pak belok kanan lagi tanya lagi pak kemana pak belok kiri lagi pak mana pak takut salah padahal seandainya salah dia masih bisa muter balik banyak orang tanya alamat untuk urusan dunia tapi jarang-jarang orang bertanya, benarkah wudhuku sudah benar atau tidak? Saya sering sesekali minta ke beberapa karyawan, saya kumpulkan coba kamu wudhu. Hampir 40% banyak salah wudhu Dan tidak pernah bertanya. Tidak pernah saya tanya batas muka mana Pak? Enggak tahu batas muka mana. Ketika masuk muka. Cara basuh kaki gimana Pak? Enggak tahu. Dan tidak, tidak bertanya. Bertahun-tahun butuh bertahun-tahun sholat. Tidak pernah bertanya. Dan butuhnya salam. Tidak takut masuk neraka. Kalau urusan dunia, takut mati. Bertanya, belajar, ngundang guru untuk les. Urusan dunia, takut salah. Tapi urusan akhirat tidak banyak yang tidak belajar. Seakan-akan sudah selesai saya akan sudah sudah paham semuanya. Padahal saya tidak pernah belajar ilmu agama. Bahkan boleh perbaiki, coba baca Al-Fatihah. Banyak yang salah, makhluk hurufnya salah. Bahkan ada seorang imam masjid yang sudah dipilih karena suaranya amat baik, dia membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Apa artinya Alhamdulillah? Kalau alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, alhamdulillah itu kehancuran bagi Allah. Alhamdulillah. Salah huruf saja, salah huruf saja mengucapkannya sudah mengubah makna dalam bahasa Arab. Nah itu orang bertahun-tahun sholat salah hurufnya tidak mau bertanya urusan akhirat tidak bertanya malu kemudian bulu ke rumahnya tapi kalau mau guru bahasa Inggris, guru matematika, tidak malu. Tapi guru mengajar Al-Quran tidak pernah bertanya. Jadi kalau untuk mentaati Allah asal-asalan, bisa ditanya Allah asal-asalan juga. Bapak Ibu tahu? Di antara kelebihan Rasulullah SAW, Allah kasih kemampuan beliau mendengar sisa kubur. Suatu hari bersama sahabatnya Rasulullah SAW, melewati dua buah mulut. Lalu kata Rasulullah if berhenti. Lalu bercerita para sahabat, karena harus mendengar apa yang tadi di Kata Rasulullah innahu la yu'adzaban. Penghuni kedua kuburan ini tersiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaget. Afala yusalliyan ya Rasulullah? Apakah keduanya ini tidak pernah sholat? Nah, isolian mereka sholat. Apalah Yusuman Rasulullah? Apa keduanya ini tidak berpuasa? Nah, semua mereka puasa. Kata Rasulullah, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Keduanya ini disisa di dalam kuburan bukan karena dosa besar, bukan. Dosa kecil tidak pernah mau belajar dan merasa benar padahal salah bertahun-tahun seumur hidupnya tidak diperbaiki dia salah dan dia masuk disiksa oleh Allah Subhanahu apa amma ahaduhuma fa innahu yamshi yang artinya suka domba. membuat fitnah domba orang bermusuhan yang satunya wa amal akhar kata Rasulullah fa innahu la yastabri min bau pas buang air kecil tidak tuntas tidak hati-hati la yastabri tidak tuntas Sering kan kalau kita mau kecil belum tuntas terus cebok, selesai dipakai, menetes lagi. Misalkan Allah nggak tahu bahwa itu menetes lagi. Ya ada, sholat, sholat. Tidak tiap dan tidak mampu belajar. Bahkan kalau di perkantoran kan tidak dengan kencing berdiri sering terjadi itu kemungkinan besar menetes balik lagi ke celananya itu boleh terjadi tidak hati-hati. Disangkanya Allah nggak tahu. Ketidakhati-hatian itulah yang Allah dan tidak mau bertanya, tidak perlu bertanya. Akhirnya apa? Akhirnya diadab di kuburan. Nah, Perhatikan Allah bahwa Allah SWT akan minta pertanggungjawaban semua yang kita punya dari kiamat nanti dan itulah yang akan kita hadapi Izinkan pada hari ini saya ingin menjelaskan satu ayat penting dari tentang Ramadan. Tapi banyak orang, banyak orang Islam paham Ramadan itu hanya bulan puasa. Jadi Ramadan itu hanya puasa saja. Dan hampir banyak sekali kejadian di Ramadan itu yang mereka hanya melakukan puasa saja yang membedakannya tetapi amal ibadah lainnya yang Allah ajarkan Rasulnya ajarkan tidak diamalkan sehingga dia kalau dibanding-bandingkan tidak ada bedanya kegiatannya kesibukannya kegiatannya kesibukannya tidak ada bedanya antara bulan-bulan biasa dengan bulan Ramadan yang membedakan yang satu dia berpuasa saja dan lebih parah lagi, banyak yang sengaja tidak berpuasa tanpa alasan. Makanya di Ramadan itu ada warung-warung yang pakai hordeng. Ini pakai hordeng. Maka waktu sahur sama istrinya sahur, pas siang makan siang. Makanya terutup tuh di warung, kakinya jejer kelihatan di bawah. Berkumullah Disangkanya Allah asal-asalan Dosa besar Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan. Pak Ustaz, apa saja sih kegiatan memang ada lagi kegiatan selain puasa? Saya jelaskan. Nih. Dari ayat 183 sampai ayat 187 ini semua satu paket tentang pemotor Ini saya menarik untuk saya jelaskan Karena apa? Karena pertama banyak orang orang Islam pahamnya ya Ramadan puasa saja amal ibadah lain ya terserah masing-masing. Ini ya yang pertama. Sehingga ada seseorang dia itu malamnya menunggu sahur. Ini kalau nggak kerja ya, malam menunggu sahur. Habisnya waktu nonton, nonton bola dan sebagainya sampai sahur. Selesai sahur tidur. Tidur nanti bangun menjelang maghrib. Kalau ditanya, kok tidur dulu? Jawabannya kan tidurnya orang puasa ibadah ada lagi ya selama Ramadan tidak pernah baca Quran tidak pernah baca Quran bisa disangkanya ya Quran itu ya sekedar amal ibadah biasa aja nggak penting ada lagi ya selama Ramadan dia Omongannya sama saja seperti dahulu. Suka menggibah, menjelek-jelekkan fulan, fulan, dan seterusnya. Berbohong sambil berdagang berbohong. Apa kata Rasulullah? Man lam yadra qala zuh wal amal bihi falaysa lillahi hajj fi ayyadra wa syarab. Orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan yang menyakiti orang lain Allah tidak butuh puasanya kok begitu? iya karena pahala puasanya habis dimakan oleh dosanya banyak loh kaum muslimah berpuasa Ramadan tapi membuka aurat dosa membuka auratnya 24 jam habis itu pahala puasanya dimakan oleh dosa membuka auratnya dan seterusnya. Nah ini seperti ini seringkali tidak diperbaiki. Asal muasalnya satu pak. Asal muasalnya adalah paham Islam sebagian-sebagian. Tidak paham Islam secara total. Nah, inilah iya yang ingin saya jelaskan sekarang sebelum masuk pada penjelasan tentang Ramadan. Uh, saya ingin menjelaskan ini bahwa kita tuh jangan sampai salah paham apa itu Islam. Islam ini Pak, Allah, yang Allah ajarkan dan Rasulullah contohkan dan dipahami oleh para sahabat dan diwariskan kepada para tabi'in dan dikaji secara mendalam oleh para ulama sampai muncul ulama fikih Islam itu yang dipahami oleh para penduduk kita secara sepakat itu intinya dua ada dimensi ritual ada dimensi peradaban dimensi spiritual, dimensi peradaban. Ketika Allah menyuruh udkhulu fisil silmi masuk Islam secara kafah, maksudnya apa? Jadilah kamu seorang muslim secara ritual juga secara peradaban. Ini Islam. Rasulullah SAW yang kita contoh bukan hanya memimpin sholat di masjid, bukan. Bukan hanya seorang yang hanya mengajarkan baca Quran. Bukan. Beliau juga pemimpin pasukan. Juga beliau pemimpin negara. Beliau juga datang ke pasar mengontrol kegiatan ekonomi dan bisnis. Ini Islam. Jadi jangan hanya diartikan Islam itu hanya ritual, sholat, puasa, zakat, selesai. Bisnis terserah mau pakai riba, mau terserah penghasilanku nggak ada hubungannya dengan agama. Negara terserah mau dipimpin orang kafir, mau tidak begitu. Seorang muslim harus cerdas, Ibu, Kita ini umat Islam terbesar, ya. Kalau saya ceritakan sebenarnya Indonesia sangat potensial, luar biasa kekayaan alamnya tidak bisa dipungkiri. Kita paling kaya. Buktinya di korupsi bertahun-tahun kita nggak bisa habis itu sudah sangat kaya sekali. Lautannya kaya, daratannya kaya yang kedua potensinya itu SDM-nya ini SDM terbesar dan Indonesia ini luar biasa punya tenaga manusia sampai lebih ya, sampai dikirim ke luar negeri sampai banyak di, bekerja di negara lain saking lebihnya tenaga kita bukan tidak cerdas mereka cerdas-cerdas masjidnya dihitung lebih dari 700 ribu masjid Masya Allah luar biasa. Belum lagi majlis taklim, belum lagi musola, masya Allah. Itu banyak sekali kita potensi. Belum lagi potensi zakat. Kita ini sangat luar biasa. Hanya tinggal satu saja. Kita bagaimana mengelola ini sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah sumber daya yang besar sehingga umat Islam jadi bawah. Ya, kita tidak sanggup sekarang membantu saudara kita di Palestina, membantu saudara kita membela saudara kita di Mesir, dizolimi oleh oleh presidennya, membantu saudara kita di Syria, membantu saudara kita di Irak, kita nggak sanggup. Kenapa? Kenapa kita terbesar? buat ribu umat Islam jumlahnya lebih lebih banyak daripada yang lain. Nah, kemana? Kemana? Nah, ini pertama adalah masalah pemahaman. Jadi karena banyak yang paham banyak Islam itu ritualnya saja. Jadi hanya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya selesai. Haji setiap tahun paling tinggi ranking pertama Indonesia 200 ribu. Kemana kok gak berdaya? Yang paling banyak membantu dunia Islam sekarang itu Turki, Erdogan yang paling banyak membantu dunia Islam sekarang. Yang mana Indonesia? Belum. Umat Islam terbesar, tidak berdaya. Bahkan jumlah umat Islam lebih besar daripada Turki, dari negara Turki. Perhatikan, Jadi kita dipertanyakan wujud kita. Ternyata setelah meneliti, mayoritas umat Islam ini pahamnya secara ritual saja. Sementara secara peradaban tidak diambil itu Islam. Islam dalam rumah tangga tidak diambil. Islam dalam dalam bisnis, dalam ekonomi nggak diambil. Islam dalam politik nggak diambil. Akhirnya apa? Akhirnya pas kalau urusan bisnis juga nggak perhatikan, terserah itu nggak penting. Pas urusan politik pun juga tidak perhatikan, terserah mau jadi terserah jadi presiden siapapun terserah. Nggak peduli. Nggak ada semacam uh, kesungguhan untuk menyelamatkan. Nah, akibatnya, akibatnya seperti ini. Bapak Ibu cari ada nggak di negara Barat yang mayoritas non Muslim, pemimpinnya Muslim? Perhatikan. Jadi ini yang perlu kita tanyakan. Kenapa perannya? Karena tidak mengambil Islam secara kafah baik secara luar maupun secara secara perdagangan. Nah, itu pun juga secara ritual tidak mengambil secara kafah. Ritualnya pun tidak secara kafah. Sholatnya dikerjakan tapi tidak secara totalitas. Waktu sholat pakai mukena, nutup aurat. Selesai sholat teranjang. Ini penyakit-penyakit seperti ini itu karena karena pahamnya parsial. Jadi Islam itu dari ritual saja. Itu pun tidak total. Jadi ada secara itu. Firman Allah yang berbunyi, Inna solata tanha al fahsyat mungkar. Itu di mana? Dianggap nggak penting. Apakah Allah salah berfirman? Kok banyak orang Islam yang berbuat maksiat setelah sholat? Ternyata ujungnya karena itu lama. Dianggap banyak yang penting aku masuk masjid sholat selesai. Setelah keluar terserah mau berzina, mau berbuat, mau ngambil yang haram, itu nggak hubungannya dengan ibadah. Padahal ketika keluar itulah hubungan dengan peradaban, kehidupan sosial itu peradaban. Sebenarnya. Oleh karena itu berkumpulan. Ketika kita mau membahas tentang Ramadan, kita harus dalam konteks seperti ini. Itu konteks bahwa kita mengambil secara totalitas. Jangan hanya diambil sebagian-sebagian. Al-Quran misalnya, ini Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan. Coba saya ingin tanya, tolong cari dalam Al-Quran tata cara sholat ritual kita nggak menemukan. Jumlah rakaat sholat nggak ada dalam Al-Quran. Waktu sholat nggak ada dalam Al-Quran. Di mana itu? Dalam hadis. Makanya Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tentang haji rukun Islam. Ini sholat rukun Islam, haji rukun Islam. Kita cari tentang cara berhaji. Detailnya caranya, cara bertawaf, cara bersa'i, cara wukuf Arafah, cara mabit di Muzdalifah. Tidak ada dalam Al-Quran. Ada sedikit istilah tentang Arafah, tentang Muzdalifah, tapi tidak total, tidak detil. Nah, di mana itu? Dalam hadis. Lalu Quran setebal ini bicara tentang apa? Setebal ini bicara tentang apa? Al-Quran fokusnya tentang peradaban, kepemimpinan, itu Al-Quran. Teknisnya dalam hadis. Karena itu kita sebagai seorang muslim jangan hanya punya wawasan hadis, wawasan sunnah, tapi juga punya wawasan Al-Quran. Nah, Salah ketika seseorang hanya mengambil wawasan as-sunnah, tapi Quran nggak di, diambil. Sehingga apa? Sehingga dia sibuk bertengkar wilayah-wilayah ritual, wilayah-wilayah yang sangat teknis, tengkar di situ. Nggak selesai-selesai. Saling menghukumi, saling menjatuhkan, muncul kelompok-kelompok, wilayah ritual semuanya. Tapi pada banyak dibiarkan. Kepimpinannya dibiarkan. Padahal ini paling besar nama Quran. Allah bercerita tentang peradaban kaum A, kaum Samud, kaum Fir'aun. Diulang-ulang nama Quran. Ini orang-orang pendahulu yang tergagal dalam sejarah. Allah cerita dalam Quran. Allah cerita tentang nama-nama nabi. Mereka adalah para pejuang peradaban. Mereka berjuang untuk mendapatkan kemimpinan di muka bumi para nabi sampai dalam surah termasuk juga dari dijadikan oleh Allah di nama-nama nabi. Ada surah Ibrahim, surah Hud, surah Yusuf dan seterusnya, surah Muhammad. Itu semua para pejuang mereka menegakkan agama Islam. Jadi kalau dalam Al-Quran tidak ada yang namanya istilah detil teknis tidak ada. Ini lebih berat kebesaran perjuangan lebih besar lagi. Makanya kita kan setiap perang Badar masuk di sini, perang Uhud masuk di sini. Nah, Rasulullah SAW seandainya Rasulullah hanya paham Islam itu hanya ritual, tidak perlu ada hijrah, tidak perlu ada perang Badar, tidak perlu ada perang Uhud. Yang membuat ada perang Badar, perang Uhud, adanya hijrah apa? Karena Rasulullah berjuang untuk menegakkan peradaban Islam sebagai pemimpin di muka bumi. Allah tidak ingin bumi ini dikelola oleh orang orang yang tidak beriman. Allah ingin bumi ini dikelola oleh orang-orang yang patuh kepadanya. Coba saya tanya, Allah. Kalau kita punya perusahaan, mau nggak mengangkat pegawai yang dia memusuhi, memusuhi kita? Nggak mau kan? Coba saya ingin minta jawabannya. Mau nggak kita mengangkat pegawai dia memusuhi kita? Tidak mau kan? Nah, coba saya ingin tanya, Allah suka nggak kira-kira kalau yang mengelola bumi ini orang tidak beriman. Allah tidak suka. Makanya manusia pertama yang Allah tugaskan memimpin di bumi, Nabi. Nabi. Makanya setelah ini pertarungan berlangsung sampai sekarang perebutan kepemimpinan. Itulah namanya peradaban. Karena itulah Al-Quran, semoga ini semua bicara tentang peradaban, kepemimpinan. Coba saya ceritakan surat Al-Baqarah. Ini intinya deklarasi kepemimpinan. Ini jadi berarti khalifah. Kalau kasih contoh, setelah itu surah al intinya pemimpin yang gagal beri Israel, Allah ceritakan ini gagal. Pemimpin yang sukses, Tolu. Pemimpin yang sukses Ibrahim dalam surah al Setelah itu surah Ali Imran. Surah Ali Imran adalah tentang prinsip-prinsip seorang pemimpin bahwa dia harus pendirian. Dia harus punya wawasan ke depan, bukan teknis, wawasan ke depan. Dia punya bagaimana membangunkan membangunkan negaranya menjadi sebuah negara yang berwibawa, berwawasan ke depan itu dia surat Al Imran kemudian surah An-Nisa bahwa di antara tugas pemimpin adalah melindungi orang-orang yang lemah makanya wanita An-Nisa itu intinya semua bisa kisah orang lemah dalam surah An-Nisa itu tugas pemimpinan berlarut seperti itu itulah Al-Quran nah kenapa kok dalam surah Ali Imran dan dalam surah Al-Baqarah kok ada tentang Ramadan detail ada apa? Salat, detailnya dalam sunnah haji dalam sunnah kenapa Ramadan kok dalam Al-Quran detailkan oleh Allah Subhanahu karena ibadah Ramadan adalah ibadah peradaban jadi kalau sholat adalah ibadah komitmen kehambaan kalau haji adalah ibadah komitmen ukhuwah persaudaraan kalau zakat komitmen sosial tapi Ramadan komitmen peradaban makanya Allah langsung menjelaskan nama tuhan. setiap yang berkaitan dengan, dengan penegakan peradaban Allah detailkan nama tuhan, termasuk harta Harta termasuk perjuangan peradaban. Makanya harta Allah detilkan dalam Quran. Belum pernah Allah detil sedetil harta. Padahal seandainya kalau kita berbicara tentang bahasa, masih lebih gampang menyebutkan jumlah rakaat sholat. Rakaat, dua rakaat, arba rakaat, empat rakaat dibanding dengan pembagian harta warisan. Harta warisan super dua, super empat, super delapan. Masya Allah, detil sekali dalam Quran. Kenapa? Karena harta termasuk bagian peradaban Islam. Makanya para ulama sampai membahas buku fikih kita pun amwah. Nah, Allah, mari kita lihat saya tentu akan menyelesaikan ini karena panitia sudah saya sudah bikinkan buku saku sudah sudah di panitia sudah ada semuanya tinggal dibagi-bagi oleh panitia insya Allah uh, PT Landmark ya sudah pesan buku saku khusus saya bikinkan kemudian sudah ada tak oleh panitia mungkin dikasihkan besok atau besok besok saya nggak tahu uh, sebaiknya mungkin dikasihkan segera karena di dalamnya ada bimbingan sebelum masuk Ramadan itu kalau masuk dikasih secara Ramadan itu lewat sudah nggak mengamalkan kawan-kawan yang nanti masuk Ramadan itu eh, itu saya termasuk saya siapkan di situ dalam buku itu nah perhatian di sini saya ingin ceritakan sedikit saja kegiatan Ramadan pertama kata Allah pertama ya ayuhan dan tidak amal kalau masuk Ramadan harus dengan semangat iman. Semangat iman. Kita bahagia, kita bangga, senang dengan Ramadan. Bukan seperti orang yang keberatan. Seperti orang yang ketakutan, puasa lagi, puasa lagi. Tidak senang kita masuk Ramadan. Semangat iman. Ya dalam amanu kata Allah apa? Hanya yang punya iman yang undang. Kalau nggak punya iman jangan ikut-ikutan kata Allah. Allah hanya butuh mengundang yang punya iman. Yang kedua, kutiba alaikumus Program yang kedua, melaksanakan puasa. Dan nah, puasa ini rukun. Bukan berarti kita tidak rukun, bukan. Artinya termasuk amal pokok Ramadan, yang puasa. Nah, tapi karena puasa ini tidak bisa diotak atik, artinya tidak bisa ditawar-tawar, dia wajib dikerjakan di Ramadan dan tidak boleh kita sedang Ramadan, oh, tidak boleh. Itu khusus Ramadan. Maka kata Allah, halangannya definitif. Kalau ingin tidak puasa harus ada alasan yang sudah Allah tunjukkan. Apa ya? Alasannya antaranya sakit. Faman kana minkum Yang kedua safar, au ala safar. Tapi wajib mengganti. fa'idatum min ayyamin ukhra. Alasan ketiga kata Allah karena ketuaan dia tidak mampu membayar, membayar berpuasa sama sekali maka dia wajib bayar fidyah Allah firman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin tapi kata Allah karena bagi orang kaya nyaman enak bayar fidyah. Maka diberikan oleh Allah fidyah itu diperbanyak silahkan tanpa batas. Sampai kata Allah, "Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun." Tatawwu, silahkan. Tapi kalau dia mau bayar puasa, tetap puasa dia bagus. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ini tentang puasa. Jangan sampai seseorang meninggalkan tanpa alasan. Ya, ini sangat jelas dalam Al-Quran bahwa harus ada alasannya. Siapa meninggalkan tanpa alasan, dia termasuk dosa besar karena meninggalkan yang wajib. Dulu orang yang uh, eh, Yahudi dan Nasrani, mereka dimurkai oleh Allah karena mereka menggeser-geser waktu puasa, dipindah-pindahin saya nafsunya. Dia membayar di tempat lain, di bulan lain. Tidak, itu sudah ada waktunya. Kalau mau meninggalkannya karena ada alasannya. Kemudian program berikutnya perhatikan. Tadi masuk dengan iman. Yang kedua, berpuasa. Terus yang ketiga, nih masih Ramadan. Ini program yang ketiga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin al huda wal furqan. Ramadan Quran, Ramadan Quran. Ramadan Quran. Bahwa amal ibadah pokok di Ramadan ada juga membaca Quran. Ini saya jelaskan ini sedikit tentang masalah baca Quran. Semua sahabat paham seperti ini bahwa masuk Ramadan baca Quran. Rasulullah sendiri ketika masuk Ramadan berdoa dengan mereka Jibril menghatamkan Al-Quran. Berdoa dengan mereka Jibril Rasulullah untuk Ramadan. Sahabat juga demikian. Dan apakah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in mereka kalau di luar Ramadan tidak baca Quran? Mereka baca Quran tapi kalau masuk Ramadan ditingkatkan bacaannya. Ditingkatkan bacaannya. Pak Ustaz, apa gunanya baca Quran kalau tidak paham? Coba Nah ini ada sebagian salah paham. Ini pertanyaan yang salah. Jadi kewajiban kita berquran ada lima. Setelah kita beriman, kita punya kewajiban ada lima. Pertama, kita punya kewajiban membaca Quran paham tidak paham membaca dan ini ibadah membaca namanya karena kalau harus paham tidak ada sholatnya yang sah kalau harus paham jadi ini ibadah membaca pahalanya per huruf satu huruf dikalikan sepuluh Alif Lam Mim berapa huruf? Tiga dikalikan sepuluh tiga puluh bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dikatakan ila sab'umi adidifin bahkan sampai 700 kali lipat itu untuk membaca saja jadi ini membaca makanya para sahabat paham semua termasuk nih mereka yang setiap hari kerjanya mengajar hadis mengajar hadis pak subhanallah mengajar hadis mereka berhenti untuk hidup bersama Allah apalagi kerjaan lain ini banyak orang alasan kan mencari nafkah juga ibadah. Benar tuh ibadah benar. Itu ibadah namanya ibadah lain, ya ibadah dunia namanya. Punya kepentingan kita semua. Tapi maksudnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini maksudnya ditingkatkan, membaca Quran ditingkatkan. Bukan berarti oh, Bapak tidak kantor, bukan beri, bukan berarti begitu. Maksudnya silakan kantor tapi jangan sampai tidak baca Quran. Di kantor banyak waktu kosong, dibaca Quran. Ditingkatkan baca Qurannya. Pas kosong baca Quran. kita sudah nggak level dengan mereka sudah terlalu tinggi mereka ya sampai pekerjaan ngajar hadis pun mereka tinggalkan hanya untuk hidup bersama Quran makanya Imam Syafi'i kalau di luar Ramadan hatam 30 kali hatam setiap bulan di Ramadan hatam 60 kali hatam itu Imam Syafi'i bukan Imam Syafi'i yang punya pekerjaan dia pekerjaannya lebih sibuk daripada kita tapi beliau tahu bahwa di Ramadan bulan Al-Quran nah ini yang kita harus pahami nah kemudian apa kata Allah perhatikan ini Ramadan Quran syukur Wala'allakum tashkurun Berarti orang yang masuk Ramadan Tidak baca Quran, tidak bersyukur kepada Allah Kemudian yang ketiga ini karena waktu ya Sudah dikasih aba-aba berarti ya. Yang ketiga banyak doa Nih. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Ujibu da'wata da'i idha da'an Falyastajibu li wal yu'minuni La'allahum yarshudun Di sini ada doa ada istijabah. Jadi kalau doa di luar Ramadan itu hanya mustajab seperti malam terakhir. Tapi kalau Ramadan 24 jam saja. Terutama antara maghrib, antara asar ke maghrib itu paling mustajab, luar biasa. Makanya di buku saku itu saya sisipkan doa dari Quran hadis yang bisa dibaca Pak Ibu sepanjang masa. Itu doa doa mustajab saya kumpulkan secara khusus. Saya seleksi secara khusus dalam buku saku itu dan itu sudah selektif luar biasa buku itu sedikit kecil tapi saya sisipkan doa-doa khusus supaya Bapak Ibu bisa mudah berdoa karena ada seorang tidak berdoa. Kenapa nggak berdoa Pak? Dia bilang sudah habis doa saya Pak Ustaz. Kehabisan doa. Maksudnya saya, saya berdoa biar habis doa. <laughs> Kemudian yang keempat ini ya, yang selanjutnya sahur. Nih, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sahur. Sahur termasuk ibadah dan Allah sendiri menentukan waktunya bukan setelah terawih Pak. Banyak orang sahur setelah terawih satu nggak bangun lagi. Waktunya sahur menjelang fajar sampai belas terbit fajar itu Allah sendiri menentukan. Makanya Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya makan sahur sampai mendengar adzan subuh. Pak Ustaz ada imsak. Imsak bukan wajib berhenti, itu aba-aba saja. Jadi last minute-nya itu ada apa fajar fajar itu pun fajar fajar itu pun juga kalau sudah terbit dia bertahan kalau orang baca Quran dia puluh ayat kata Rasulullah makanya Rasulullah bersama sahabatnya kalau benar ada masih masih makan sahur masih lanjutkan makan ini sampai ada yang bertanya bagaimana kalau aku makan sahur aku benar ada Rasul menjawab ida sami ahadukum nida kalau kamu benar ada subuh wal ina fiadil pas sedang makan sahur ada kamu jangan berhenti hatta takdir aja tahu sampai selesai. Maksudnya yang dipilih bukan di meja, bukan di kertas. dipilihnya agak besar ini dan dilengkapi di situ. Secara komprehensif di. Nah, untuk perhatikan. Dan sangat fleksibel masalah sahur. Rasulullah SAW kali melihat salah seorang sahabatnya masih sudah ada masih makan. Seperti Umar kadang. Umar tuh pernah satu hari satu malam dia sahur terus belum selesai ada selesai koma masih makan Umar. Pas Rasulullah sudah masuk mihrab, Umar ngaco, Rasulullah aku belum minum. Kata Rasulullah, minum sudah, masih minum. Saya begitu, perhatikan, karena itu masih waktu fajar terbit. Sampai seperti itu masalah sahur sangat diutamakan. Kenapa? Kata Rasulullah, fa inna fis sahur Karena orang yang bersahur diberkahi Allah Saudara. Yang tidak bersahur tidak ada bagi berkah. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal musahirin. Allah para malaikatnya membacakan salat untuk yang sahur. Tidak salawat, yang eh, tidak sahur, bagian salatnya Allah SWT Sampai ada orang kata Rasulullah, aku malas bersahur. Kata Rasulullah, wa nabdul atat mimma sekalipun seteguh air, seteguk air minum. Minum, yang penting kamu kebagian keberkahan. Ada orang mengatakan, aku malas sahur. Kata Rasulullah, orang yang sengaja tidak sahur dia telah berpuasa seperti orang Yahudi dan Nasrani. Wabillahi ini, Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akan sahur. Yang membedakan antara puasa kami dan puasa orang Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Perhatikan, ini termasuk ibadah penting di Ramadan. Kenapa kok penting? Karena Allah ingin hamba-hambanya punya kebiasaan seumur hidupnya bangun sebelum fajar. Ini pendidikan. Allah tidak ingin ada hamba Allah sholat subuhnya digabung dengan sholat duha namanya sholat dubuh namanya sholat di sholat duhi Allah Allah kita harus belajar api di Ramadan puncaknya puncaknya apa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid apa puncaknya iktikaf di masjid ini puncaknya perhatikan sepuluh terakhir Ramadan. Bahkan perhatikan di sini ayatnya. Di sini Allah kasih tahu. Jangan kau melakukan hubungan istrimu ketika kamu tinggal masjid. Ayat sebelumnya Uhayla lakum siap Dibolehkan kau malam hari bersama istrimu Siang enggak boleh Jadi saya akan mengatakan apa? Perhatikan Saya akan mengatakan, oke okay, Sejak 10 pertama Aku masih izinkan kau bersama istrimu di malam hari Siang jangan duduk berjalan sepuluh 10 kedua aku masih izinkan kau bersama istrimu siap jangan tapi untuk sepuluh hari ketiga kamu bersamaku sampai istrimu pun juga kau tinggalkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid i'tikaf di masjid belum pernah Rasulullah seumur hidupnya meninggalkan ibadah iktikaf sepuluh terakhir Ramadan belum pernah saya yakin ini masjid bisa dipakai untuk iktikaf karena di sini dilaksanakan sholat lima waktu dan ada sholat Jumat ada ada berarti ini bulan itikaf jadi kalau bapak itikaf katakan di sini langsung sebelum terbenam matahari sudah berangkat ke sini letakkan di sini semua bantal semua bapak pas jam kantor ke atas tapi jaga pandangan terus sudah itikaf nanti pas selesai badan kita pas jangan pulang ke rumah ke sini langsung itu insya Allah dihitung itikaf 10 hari oleh Allah Subhanahu karena apa karena dia dalam kondisi darurat dia keluar kalau misalnya boleh izin bagus juga itu kalau nggak berizin ya sudah dia masih termasuk di oh, oh istilah darurat dulu kalau saya memperhatikan sekitar empat tahun lalu saya sempat ngisi acara itikaf di New York itu para para jemaah itu sudah mengkondisikan sejak tahun lalu jadi acara cutinya mereka nggak diambil tunggu diambil di Ramadan jadi pas cuti nggak diambil no, saya ambil di Ramadan aja maka ketika saya menghadiri itikaf dan itikaf itu di Islamic Center of New York itu 3000 orang Masya Allah saya kaget ya Allah kok bisa ternyata mereka memang sudah persiapkan setahun sebelumnya insya Allah tahun depan mulai tahun depan cuti jangan diambil cuti ambil Ramadan biar bisa nikah. itu salah satu hal penting kenapa ini termasuk ibadah pokok di Ramadan yaitu yaitu itikaf masjid saya nggak tahu sampai di sini kok berubah ayatnya ya, wala tubashirun wa antum aqifuna fi fantura. Saya ada fantura di sini jangan berubah ya harusnya di rumah sekali terus juga ada lagi yang mengubah di sini wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil mall ada yang di mall akhirnya bayarnya zakat mall bukan zakat mal perhatikan pada pokok penutup ayat nih la'allahum yattaqun pembukaannya la'allakum tattaqun. Subhanallah. Satu paket. Satu paket. Kenapa beriktikaf? Untuk membantu supaya dia semakin mudah dapat malam Lailatul Qadar. Karena dengan itikaf akan dimudahkan oleh Allah dapat bagian Lailatul Qadar. Makanya untuk Lailatul Qadar Allah turunkan surah khusus nama surah Al-Qadar. Karena saking istimewanya malam ini. Sebab apa? Di malam itu orang yang beribadah di malam itu dia telah mendapatkan pahala bonus pahala dibanding dengan pahala ibadah seseorang seumur hidupnya jika usianya seribu tahun nah, seribu bulan usianya seribu bulan dari ya, usia seribu bulan itu selama tiga tahun seribu bulan sebenarnya dengan tiga tahun jadi kalau ada orang seumur hidupnya dia beribadah tidak cari nafkah tidak tidak pergi tidak tidur tidak pokoknya ibadah terus selama tiga tahun pahala ibadahnya masih kalah ini dibanding dengan pahala ibadah dengan malam kalau kita nggak kebagian Pak, kita rugi. Seperti tidak kebagian rumah Tuhan. Tidak kebagian rumah Tuhan. Masya Allah ini puncaknya. Jadi setiap acara ada puncaknya. Maka ini puncaknya. Banyak orang puncaknya nggak kebagian. Ya Allah, puncaknya tidak kebagian. Malah ini puncak tidak kebagian. Tidak hadir di acara puncak itu. Haji ada puncaknya. Apa? Wukuf di Arafah. Karena di situ pembagian hadiah yaitu pembebasan dari neraka. Ramadan Lailatul Qadar puncaknya eh pas Lailatul Qadar enggak datang Fifatura kan Allah ya semoga Allah berkahi semoga Allah mohon pada panitia biar bapak-bapak ini bisa membaca buku itu insyaallah semoga Allah menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf sebelum sebelum ini Allah butuh persiapan ya butuh persiapan ini sudah ada bukunya ya, butuh persiapan pak untuk nih di situ ada di buku itu pada bulan Syawal, pada bulan Syawal barakallah Bapak Ibu memperbanyak puasa ah, bukan bulan bulan Syaban, pada bulan Syaban barakallah memperbanyak puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah. Ya. Kemudian di bulan Syawal tambah enam hari supaya kita lengkap puasa setahun. Itu dia. Karena setiap puasa targetnya satu tahun, maka kita perbanyak puasa. Terakhir barakallah Sumpah Bapak Ibu, nih, Bapak Ibu, ini sudah pulang semua. <laughs> ya. Sumpah Bapak Ibu, kebagian pahala besar dalam ibadah peradaban, jangan salah pilih presiden yang datang. Ya. Tolong dukung, dukung Jokowi untuk jadi gubernur dan dukung presiden eh, Prabowo jadi presiden. Semoga Alhamdulillah kita sama sama mengikuti nah, kajian tafsir Ramadan yang pada hari ini diisi oleh Dr. Amir Basarpan. Insya Allah mudah-mudahan pada selanjutnya beliau bisa dapat. Tapi sayang beliau sudah akan pergi umroh ya Terima kasih. Bila Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.